Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kajian kita bersama Al Ustaz Kiranda Hafizahullah Ta'ala Kita langsung lompat eh, Apa namanya Halaman yang Halaman ke-60 Ya tentang eh, Al-Ba'su Kebangkitan Ya kepada para peserta Diharapkan untuk eh, Mempersiapkan diri nah.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 Keluarnya Dajjal, silakan buka halaman 47 dan seterusnya. Jadi eh, Dajjal ana sebutkan bahwasanya dia adalah rajulun jasim ahmar ja'dur ra'si syab qasiri qasirun abhaj mamsuhul ainul yumna. Sifat-sifat Dajjal adalah di antaranya dia adalah orang yang besar, tubuhnya besar, kemudian rambutnya keriting, masih muda, ya. Kemudian sifat-sifatnya yang lain ya seperti mata sebelah kanannya buta dan sebelah kirinya pun uh, agak cacat. Jadi Dajjal disebutkan sifatnya salah satu matanya buta, kemudian salah satu matanya cacat, tak namun masih bisa melihat. Kemudian di keningnya tertulis kafarah. Bisa dibaca oleh setiap muslim, baik muslim tersebut bisa membaca atau tidak, tapi Allah menjadikan dia bisa melihat tulisan kafara di jidatnya Dajjal. Kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dajjal ya akan tinggal di atas muka bumi sebagaimana sabda para sahabat atau pertanyaan para sahabat malabtuhu fil ard berapa lama Dajjal akan ada di atas muka bumi maka Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan arbauna yauman 40 hari yaumun kasanah wa yaumun ka syahrin wa yaumun ka Jum'ah wa sa'iru ayyamihi wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Kata Nabi SAW, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kalian. Sampai-sampai para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, yang sehari seperti setahun tersebut, bagaimana kita sholatnya? Apakah eh, cukup lima waktu? Kata Nabi SAW, tidak, tetapi diperkira yaitu setiap 24 jam sholat lima waktu. Ya. Jadi ada satu hari Dajjal itu, satu hari tersebut, sehari semalam, lamanya seperti 365 hari. Dan Dajjal adalah fitnah yang paling e, besar, oleh karenanya Dajjal ya e, bisa menghidupkan dan bisa mematikan, bisa menumbuhkan tumbuhan dari tanah yang tandus, bisa menurunkan hujan, dan ini fitnah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di alam semesta. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Inna Rabbakum laisa bi'a'war. Sungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Adapun Dajjal adalah buta buta sebelah. Dajjal buta sebelah. Dan ini sebagai dalil yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dajjal bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan kok matanya buta sebelah? Kalau Tuhan kok rambutnya keribu? Tuhan harusnya keren. <laughs> Ini badannya hitam, kemudian rambutnya keribo. Ini tidak pantas jadi Tuhan model seperti ini. Matanya buta, buta sebelah. Ya. Kalau dia Tuhan, dia akan menghilangkan cacat dari dirinya. Ya. Sedangkan cacat dari dirinya tidak bisa dia hilangkan. Oleh karena di antara hikmah kenapa kita berlindung kepada Dajjal, ya karena eh, Dajjal-Dajjal uh, junior sudah muncul sekarang para dukun, para tukang sihir. Dan Dajjal-Dajjal junior tersebut yang memiliki sedikit ilmu saja sudah membuat banyak orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya baru bisa sakti sedikit, baru bisa sulap sedikit, baru bisa ini sedikit, orang sudah banyak yang percaya kepada dukun. Bagaimana kalau muncul dajjal yang asli? Yang bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan, bagaimana iman orang yang tidak kuat akan beriman kepada dajjal tersebut? Ya. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa. Uh, para ulama khilaf, bahkan para sahabat khilaf tentang Dajjal ini. Di zaman sahabat ada namanya seorang namanya Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad ini khilaf di antara para sahabat dia Dajjal atau bukan. Dia dari keturunan Yahudi dan dia sejak kecil sudah pintar praktek dukun dan dia seorang dukun. Oleh karena waktu dia masih kecil Nabi SAW datang menemui dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya menyembunyikan suatu dalam dadaku, apakah itu? Rasulullah SAW sedang membaca surat Ad-Dukhan surat Ad-Dukhan. Maka Ibnu Said mengatakan duh. Duh, dia mencoba untuk menebak tapi kurang khon. <laughs> Jadi apa? Duh, duh. Kata Rasulullah SAW, ikhsa fa innaka lan taqdua lan ta'dua qadrak. Hinalah engkau, semuanya kau tidak bisa melampaui kemampuanmu. Jadi dia benar-benar dia benar-benar dukun. Nabi sendiri tidak tahu dia ini dajjal atau bukan. Nabi sendiri tidak tahu belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal perkara. Sehingga sebagian sahabat menyangka uh, Ibnu Sayyid adalah dajjal. Ibnu Sayyid adalah dajjal. Sehingga di antara para sahabat yang menganggap Ibnu Sayyid adalah dajjal adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar bersumpah bahwa ini adalah dajjal. Apalagi terakhir terakhir-terakhir tatkala Ibnu Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sayyid, didapati Ibnu Sayyid matanya mulai sakit. Matanya mulai mulai sakit sebelah. Kemudian Ibnu Umar bertanya, "Sejak kapan sakit matamu?" Kata Ibnu eh, Ibnu Umar bertanya, "Wahai Ibnu Sayyid, sejak kapan matamu sakit?" Kata dia, "Saya tidak tahu." Kata Ibnu, "Bagaimana kau tidak tahu sedangkan matamu ada di kepalamu? Kok kamu tidak tahu?" <laughs> akhirnya akhirnya sebagian ulama mengatakan Ibnu Sayyid adalah dajjal dan dia mulai matanya mulai buta. Jadi dia mulai proses menjadi apa? Dajjal. <laughs> Jadi mulai proses perubahan menjadi apa? Dajjal. Demikian juga dalam hadis yang sahih tatkala Abu Said Al-Khudri sedang berumrah atau sedang berhaji bersama Ibnu Sayyad. Sedang pergi menuju Mekah untuk melaksanakan e, manasik apakah haji atau umrah. Maka kemudian tatkala di tengah perjalanan mereka beristirahat. Orang-orang mulai beristirahat tempatnya masing-masing. Ibnu Sayyad ini ingin bersama-sama bersama Abu Said Al-Khudri. Abu Said Al-Khudri nggak enak duduk apa tidur bareng sama orang ini. Maka bisa Al Khudri mengatakan, waduh, cuaca panas. Coba kalau kau taruh barang-barangmu sebelah sana. Ya, padahal ingin agar berpisah dari Ibnu Sayyad karena dia takut juga ini ini orang dajjal atau bukan ya, mengerikan. Kemudian dan dia memang dukun, dia dia memang dukun, dia asli dukun. Akhirnya kemudian pindahlah Ibnu Sayyad, pindahin barang-barangnya, tidur di tempat lain di bawah rindangan pohon yang lain. Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, Maukah saya tumpahkan kepada engkau susu untuk kau minum wahai Abu Sa'id? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Enggak, hari ini panas, tidak cocok minum apa? Tidak cocok minum susu." Padahal saya cuma enggak <laughs> enak sama dia ini. Akhirnya Ibnu Sayyad sadar kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini enggak mau karena sesuatu. Maka dia datangi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, saya ini sudah bosan mendengar perkataan orang-orang tentang saya. Saya ingin bunuh diri gara-gara orang menuduh saya apa? Macam-macam. Mereka bilang saya dajjal padahal saya bukan dajjal. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah? Saya tinggal di kota Madinah. Kan disebut dalam hadis dajjal tidak bisa masuk kota Madinah, ya enggak? Saya tinggal di kota Madinah. Sementara Dajjal sekarang saya lagi naik haji sama kamu atau sama umrah lagi, lagi umrah. Gimana saya ini Dajjal? Pokoknya dia bantah. Saya juga punya anak. Pokoknya dia bantah semua tuduhan-tuduhan bahwa membuktikan bahwa dia bukan dajjal. Kata Abu Said waktu mendengar perkataan itu, tenanglah hati Abu Said Al-Khudri. Berarti dia bukan dajjal. Terus Abu Said, saya lupa ada pertanyaan Abu Said Al-Khudri mengatakan kalau apa namanya? Kalau seandainya engkau menjadi dia bagaimana? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, enggak jadi masalah kalau saya dajjal. <laughs> Ini bikin Abu Sa'id Al-Khudri berubah pikiran. Tadinya dia sudah apa? sudah husnudzon waktu dia tanya gimana kalau kok ini dajjal ya nggak jadi masalah nggak jadi masalah kalau saya ini dajjal maka dia pun wah ini payah orang ini dan dia bilang apa saya tahu di mana dia saya tahu di mana tempatnya ah, ini semakin parah kan jadi Abu Sa'id Al-Khudri semakin ragu. Dari sini banyak orang mengatakan Ibnu Sayyad adalah dajjal, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja waktu dia tinggal di kota Madinah, dia bisa pergi ke Mekah, itu dia masih proses menjadi dajjal belum jadi dajjal. Oh, Oleh karenanya di akhir hayatnya matanya mulai buta sebelah. Matanya mulai sakit apa? Sebelahnya. Kata mereka ini mau proses menjadi apa? Dajjal. Sebagian orang mengatakan Ibnu Sayyid bukan dajjal, buktinya hadis Tamim Ad-Dari, kisah Tamim Ad-Dari yang dia kemudian berlabuh di lautan, kemudian ter, terdampar di sebuah pulau, di situ dia menemukan Dajjal sedang terikat. Itu menunjukkan bahwasanya Dajjal tidak hidup di kota Madinah. Tapi Dajjal sedang sedang terikat di pulau tersebut. Ini yang membantah bahwasanya Dajjal Ibnu Said bukanlah Dajjal tapi dia seorang seorang dukun. Apalagi disebutkan dalam sejarah Ibnu Said punya anak. Anaknya tuh orang soleh, perawi hadis. Anaknya siapa? <laughs> Ibnu Sayyad. Dajjal punya anak orang soleh bagaimana? Tapi intinya khilaf di antara para sahabat tentang masalah Ibnu Said Dajjal atau bukan. Sebagian ulama kalau tidak salah Allah bin Ibnu Hajar menjamakkan. Dia mengatakan bahwasanya yang ada di pulau itu korinnya Dajjal. Korinnya apa? Dajjal. Dan Ibnu Sayyid adalah apa? Dajjal. Suatu saat akan bergabung, breng jadi jagoan. <laughs> Inilah apa namanya? Uh, pendapat ulama tentang masalah Ibnu Sayyid Dajjal atau bukan Allah alam bisawab dia Dajjal atau bukan dan terlebih lagi dia hilang dalam kasus uh, apa namanya kasus suatu kasus di kota Madinah terjadi peperangan dia hilang tidak tahu kemana dia sehingga orang mengatakan inilah Dajjal Ibnu Sayyid Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Dajjal akan muncul di akhir zaman dan kemudian dia berusaha masuk kota Madinah, dia tidak bisa masuk, akhirnya dia bermarkas di daerah sekitar kota kota Madinah. Sampai ada seorang pemuda keluar bertemu dengan Dajjal yang mengatakan, "Engkau adalah Dajjal sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Dajjal pun membelah orang tersebut kemudian menyambungkannya kembali. Dia dibelah, dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Sekarang kau percaya saya Tuhan? Kata orang pemuda tadi, saya semakin yakin kau dajjal. Nah, karena tidak ada yang bisa bikin gini kecuali apa? Dajjal. Kalau dia membunuh lagi tidak bisa, bunuh lagi tidak tidak bisa. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal diikuti oleh Sabu'una Alfan min Yahudi Asbahan. Ada 70 ribu orang Yahudi yang akan mengikuti Dajjal yang keluar dari Asbahan. Dan Asbahan adalah di Iran dan sekarang daerah situ sudah ada sekitar populasi 30 ribu orang Yahudi. Termasuk populasi besar orang Yahudi di luar Israel adalah di Iran. Ya, ada sekitar 30 ribu. Dan dalam hadis disebutkan ada 70 ribu orang Yahudi yang akan mengikuti apa? Dajjal. Tatkala semua orang ketakutan dengan Dajjal dan dia akan kata Rasulullah SAW, laisa uh, laisa ardun illa sayata'uh illa dajjal. Tidak ada satu tempat pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan dan kota Madinah. Seluruh tempat dia akan singgahi, termasuk Bantul mungkin atau Jamilur Rahman Allah alam. <laughs> Pokoknya semua tempat dia singgahi. Sampai saya pada saat mengatakan, "Ma isra'u fil ard." Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan dia di muka bumi? Kata Rasulullah SAW, "Kagoisin istadbarat hurriyah." Seperti air yang dihembuskan oleh angin. Jadi cepat sekali apa namanya? Bergeraknya Dajjal, super sakti. Super sakti. Sehingga dalam waktu 40 hari yang sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan dan sehari seperti seminggu dan sisanya seperti hari yang lain, dia bisa berputar-putar mengelilingi apa? bumi, mengadakan kunjungan, ya, mengadakan kampanye. <laughs> Kampanye sebagai Tuhan dan mengerikan dajjal ini. Oleh karenanya kita diminta untuk berlindung dari fitnah dajjal dan sangat menggoncangkan iman seseorang. Saya katakan tadi, Para dukun-dukun junior saja baru punya ilmu sedikit, baru bisa terbang 2 meter, orang sudah beriman. Bagaimana Dajjal yang tiba-tiba pergi ke sana, tiba-tiba muncul di sana, tiba-tiba menurunkan hujan. Dan luar biasa berbagai macam keberkahan yang muncul tatkala itu. Dajjal datang kepada suatu kaum, disebut dalam hadis. Eh, hewan-hewan uh, mereka, hewan-hewan ternak mereka seperti onta, kambing, dan sapi, pergi dalam keadaan lapar, dalam keadaan kurus. Begitu balik ke pemilik rumah-rumah tersebut dalam keadaan gemuk, susunya semakin banyak, Dajjal, datang membawa keberkahan. Sehingga banyak orang beriman kepada Dajjal. Akan tapi orang-orang mukmin tahu bahwasanya Dajjal adalah orang kafir sehingga tertulis dibaca di keningnya kafara. Kemudian Dajjal itu muncul di zaman Imam Mahdi. Setelah itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Turunlah Nabi Isa alaihissalam dan dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa inilah yang akhirnya membunuh Dajjal di Babilut. Ya Nabi Isa alaihissalam begitu dia turun, dia berhukum dengan hukum Islam, ya, dia membunuh babi-babi dan dia menghancurkan salib-salib dan dia sholat di belakang Imam Mahdi dan ini di antara bukti keutamaan umat Muhammad ternyata Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal Dajjal pun lari ke arah Palestina dikejar oleh Nabi Isa setiap Dajjal melihat Nabi Isa maka tubuhnya meleleh tubuhnya apa? meleleh. Seandainya Nabi Isa tidak membunuhnya, Dajjal akan habis meleleh. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa memegang herbahnya, memegang tombaknya, tombaknya itulah yang bunuh apa? Dajjal. Maka tatkala dilempar ke Dajjal, maka Dajjal pun tewas. Ya. Dajjal pun tewas. Setelah itu Nabi Isa hidup disebut oleh para ulama sebagaimana umurnya yang tersisa. Tatkala umur 40 tahun kalau nggak salah, dia tinggal 7 tahun setelah itu. Kemudian beliau meninggal sebagaimana yang lainnya dikubur sebagaimana yang lainnya. Sebelum Nabi Isa meninggal, Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Antum lihat halaman 51 ya. Allah mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum hum min kulli hadabin yansirun. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang luar biasa bengisnya dan sudah muncul di zamannya Dzulqarnain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda Maukah aku kami berikan engkau imbalan agar kau membuat bendungan atau halangan yang menghalangi kami dengan Ya'juj. Jadi Ya'juj sedang menuju mereka. Maka Dzulkarnain dengan waktu yang cepat membuat bendungan ya maka dia pun logam diatur sampai akhirnya muncullah logam yang menghalangi dua gunung tersebut sehingga uh, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melewati uh, bendungan tersebut. wa lahu Mereka tidak mampu untuk manjat bendungan tersebut dan mereka tidak mampu untuk mengobori apa namanya? bendungan tersebut. Seakan-akan mereka terjebak Kata Allah kata Allah dalam Al-Qur'an fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya nanti sehingga sampai saatnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan keluar. Banyak orang yang mengingkari adanya Ya'juj dan Ma'juj, bahkan sebagian ulama besar ya mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang Cina ya. Itu adalah kinayah majaz. Dia adalah ada yang mengatakan orang Cina, ada yang mengatakan orang Mongol. Lihatlah bagaimana orang Cina tersebar di mana-mana. Mereka itulah Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini. <laughs> Tapi ini tidak benar. Orang Cina banyak muslimnya. Orang Cina tahu berapa jumlah muslimnya? Jumlah muslimnya sekitar 200 juta orang. Cuma penduduk mereka entah berapa miliar, satu miliar lebih. Makanya mereka kelihatannya orang Cina itu minoritas, padahal tidak. Memang minoritas, tapi minoritasnya itu jumlahnya banyak, sekitar berapa? 200 jutaan sama dengan orang Islam. Padahal jumlah mereka banyak. Kalau bilang orang Cina Ya'juj dan Ma'juj, orang Cina Muslim protes. Emang kita Ya'juj dan Ma'juj? Mentang-mentang sama-sama sipit. <laughs> Oleh karenanya ini tidak benar ya bahwasanya orang-orang Cina adalah Ya'juj Ma'juj. Jadi Jadi mengatakan dulu kaum Tatar tatkala keluar di zaman Syekhul Islam Taimiyah kemudian membasmi apa? Membasmi Baghdad dan macam-macam yang dikatakan itu sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Yang benar bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum yang akan muncul di akhir zaman, di zamannya Nabi Isa alaihissalam dengan jumlah yang sangat banyak. Bayangkan, sejak zaman dulu tak berapa ribu tahun yang lalu, mereka beranak pinang Sampai sekarang jumlah mereka mereka terdesak dalam satu tempat entah di mana. Sebenarnya orang mengatakan kita tidak pernah ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj tidak ada. Kita tidak pernah menemukan bendungan atau apa namanya tembok yang terbuat dari lembaga apa dari logam tersebut yang dibuat oleh Zulkarnain. Kita bilang bisa saja bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menutup mata-mata manusia. Ya. Sehingga tidak ada yang tahu di mana posisi Ya'juj dan Ma'juj. Namun pada harinya ya, disebutkan setiap mereka gali, mereka lubangi lubang tersebut tertutup lagi. Mereka bilang besok kita tunda lagi, besok kita kerjain lagi. Mereka datang besok mau ngelobangin tertutup lagi. Ulangi lagi lubangnya. Terdibor. Kemudian eh, hari berikutnya, besok paginya sudah tertutup lagi. Allah tutup lagi. Kemudian mereka bolong lagi, bolongin lagi. Sehingga baru terbuka sedikit. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Wailun lil Arab min syarrin qad iktarab. Celaka bagi orang-orang Arab karena keburukan yang semakin mendekat. Kenapa dibukalah Rodma Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka apa namanya bendungan Ya'juj dan Ma'juj itu seukuran apa dirham sudah sedikit terbuka. Disebutkan dalam hadis tatkala pada hari terakhir mereka sedang menggali lubang itu, tiba-tiba pemimpinnya mengatakan, sudah kita lanjutkan saja besok, insya Allah. Dia bilang apa? Insya Allah. <laughs> Sejak dia bilang insya Allah, maka besok Allah tidak menutup lagi. Maka pada saat itu dibukalah, dibukalah, dibukalah, dan akhirnya mereka bisa apa? Mereka bisa keluar. Antum bayangkan bagaimana orang ditutup dalam suatu tempat, ya, tatkala keluar bingas, beringas. Tatkala keluar apa? beringas. Seperti kucing misalnya ditutup dalam apa tempat selama setahun begitu keluar beringas ya. Siapa yang pernah begitu kita nggak tahu. Yang jelas kira-kira seperti itulah. Begitu mereka keluar kata Allah Subhanahu wa taala, wahum mingkul min yang silun. Mereka dari segala tempat yang tinggi turun dengan begitu cepatnya. Nah, inilah waqtarabal wa'dul haq dan Allah mengatakan dan tibalah semakin dekat janji yang benar yaitu janji hari kiamat. Surat ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dekat dengan munculnya hari hari kiamat. Maka tatkala itu Allah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk pergi bersama hamba-hambanya karena Nabi SAW, Allah mengatakan tidak ada kemampuan bagi kalian untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan mereka melewati suatu danau yang bagian depan lewat danau tersebut belakangnya sudah tidak ada air. Kata yang bagian belakang, dahulu di sini ada airnya. Kemana airnya? Diminum sama bagian depan. Jadi danau itu habis karena saking banyak jumlahnya, hup, hup, hup, habis airnya. <laughs> Lewat danau lain habis airnya. Jumlah mereka banyak sekali. Dan mereka membunuh, membantai seluruh orang-orang di atas muka bumi. Tatkala mereka sudah membunuh dan tatkala itu Nabi Isa alaihissalam membawa lari eh, anak buahnya ke suatu tempat bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah membunuh seluruh penduduk bumi. Tatkala itu mereka pun salah seorang dari mereka atau mereka pun memanahkan anak panah mereka ke langit. Mereka mengatakan, kita telah selesai dari penghuni bumi. Tinggal penghuni langit. Maka mereka pun memanahkan anak panah mereka ke arah langit. Dan Allah jatuhkan anak panah tersebut berlumuran darah. Sebagai fitnah bagi mereka. Dan mereka semakin sombong. Kita telah berhasil membunuh penghuni langit. Tatkala mereka di puncak-puncak sombongnya, maka Allah kirim ulat-ulat membunuh mereka. Dimakanlah oleh mereka oleh dan ini di antara makar Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, di mana Allah basmi mereka tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan dan dibunuh oleh suatu yang hina, ulat apa? Matinya tidak keren, tidak berkelahi lawan siapa saja, tapi apa? <laughs> Ulat terus tewas. Ini orang sombong mati dengan ulat sudah cukup. Setelah itu Mayat-mayat mereka berlumuran darah dan mengeluarkan bau yang busuk. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan bumi dari mayat mereka yang busuk, maka Allah mengirim burung-burung mengambil mayat-mayat mereka. Kemudian pergi entah entah kemana. Setelah itu Nabi Isa hidup dengan biasanya, kemudian Nabi Isa alaihissalam meninggal meninggal dunia. Kemudian setelah itu e, timbullah diantaranya gempa, ya. kemudian di antaranya terbitnya matahari dari apa? Dari barat ke timur. Setelah terbitnya matahari dari barat ke timur, maka kurujud dabbah Di halaman 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Jadi ada hewan yang berbicara yang mengatakan kepada manusia sungguhnya orang-orang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Dabah ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Apakah hewan ini? Ada yang mengatakan dabah ini adalah onta. Onta keturunannya ontanya Nabi Soleh. Ya, terlalu jauh ya. Ada yang mengatakan bentuknya begini, bentuknya begini. Intinya tidak ada dalil yang sahih tentang sifat-sifat dabah ini. Jelas dia hewan yang bisa berbicara dan ini keluarnya setelah matahari ter, terbit dari barat menuju menuju timur. Pada hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita lanjutkan tentang al-faslur rabi al-ba'tsu, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Halaman 65, eh, halaman 60. Halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala muallifu rahimahullah qala muallifu hafizahullahu taala al-faslur rabi al-ba'su. Wal ba'su lughatan al irsalu ka ba'sillahi man fil kubur. Wal ba'su al ihya'u min Allahi lil mauta wa minhu qawluhu ta'ala summa ba'asnakum min ba'di mautikum ay ahyaynakum wa ba'sul mauta nasruhum li yaumil ba'si. Hari kebangkitan maksudnya membangkitkan mayat-mayat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. فإذا شاء الله إعادة العباد وإهياءهم أمر بنفي أمر بنفي في السور فتعود الأرواح على الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين المبحث الأول أدلة البعث أدلة من القرآن كثيرة جدا قال تعالى ونفخ في السور فصائق من في السماوات ومن, ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون وقد أكثر الله وقد أكثر الله في كتابه من ضرب الأمثال للبعث والنشور بإهياء الأرض بإهياء الأرض بالنبات بعد إنزال الغيث Jadi dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah sering memberi perumpamaan tentang kebangkitan hari kebangkitan seperti air yang turun terhadap bumi yang mati kemudian ditubuhkan apa? tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah kadzalikal khuruj, kadzalika tukhrajun, kadzalikan nujur. Demikianlah kalian dibangkitkan, demikianlah kalian dikeluarkan. Demikianlah hari hari uh, hari kiamat. Allah memisalkan seperti air hujan yang turun di bumi kemudian menumbuhkan apa? Tumbuhan yang tadinya tidak ada kemudian tumbuhan tersebut tumbuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Huwa alladhi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dia yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan hatta idza aqalat sahaban thiqalan sukunau li baladil mayyit. Tatkala uh, angin tersebut sudah membawa awan yang hitam ya, maka kami pun menumpahkan air tersebut ke tanah yang mati atau kami bawa dia ke tanah yang mati fa anzalna bihil ma maka kami turunkan dengan awan tersebut air hujan fa akhrajna bihi min kulli thamarat dengan hujan tersebut kami keluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan demikianlah kami mengeluarkan orang-orang yang mati sebagaimana air hujan yang turun. nanti hari kebangkitan pun demikian prosesnya. Bahwasanya seluruh anak Adam akan rusak seluruh tubuhnya dan juga tulang-tulangnya kecuali ajabudzam, kecuali bagian dari tulang ekor yang kecil yang kemudian Allah akan turunkan air hujan ya kapal ya, air hujan ya air gerimis yang dari organ tersebut menumbuhkan dari situlah tarkib dari sisa tulang tersebut disusunlah kembali manusia. Sebagaimana biji yang menumbuhkan apa? Tumbuhan. Sebagaimana biji yang menumbuhkan tumbuhan. Karena proses proses uh, hari kebangkitan pun demikian. Contohnya lagi wallahu ladzi arsala riyaha dan seterusnya. Allah mengatakan di akhirnya kadzalikan nusyur, kadzalika tukh tuh, nukhrijul mauta. Ya. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikianlah kami mengeluarkan orang-orang mati. Uh, al-mabahul tsani. Yang di bawah al-mabahul tsani. Al-mabahul tsani, kaifiyatul ba'si. يعيد الله العباد أنفسهم ولكنهم يخلقون خلقا مختلفا شيئا شيئا ما amma kanu alaihi fil الحياة dunya فمن ذلك annahum la yam فمن ذلك annahum la yam la yamutun mahma asabahumul bala wa min إبصار ibsarul ibadi ma lam yakunu yubsirun fa innahum yubsiruna fi الملائكة yawm al malaikata wal jinna jadi sekarang bagaimana cara hari kebangkitan bagaimana Allah membangkitkan mayat-mayat jadi Allah Subhanahu wa taala mayat-mayat itulah yang Allah bangkitkan, bukan mayat yang lain. Namun Allah menciptakan mereka orang-orang yang dibangkitkan dengan sedikit perubahan. Jadi yang dibangkitkan tubuh-tubuh kita, jasad-jasad kita dikembalikan lagi namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan. Oleh karenanya orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat diberi kemampuan misalnya tidak bakalan mati. Yang masuk neraka mau di mau digergaji, mau dibakar tidak mati-mati. <laughs> Ini hebat berarti kan? Berarti dimodifikasi tubuhnya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya bayangkan di bawah terik, terik matahari pada di padang mahsyar. Orang tidak mati-mati keringat bercucuran seperti ada sungai keringat ya karena ada keringat yang sampai di betis ada yang sampai di pinggang ya. Banyak keringat di atas di atas padang mahsyar. Namun tidak ada yang mati-mati. Kemudian juga Allah memberikan kemampuan. Setelah di dunia mereka tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat jin, maka di akhirat kelak mereka mampu untuk melihat malaikat dan mampu untuk melihat melihat jin. Oleh karenanya eh, demikian juga disebutkan anak sebutkan bahwasanya ahlul jannah la yabsuqun wa la yataghawwatun wa la yabulun bahwasanya penghuni surga pun demikian. Kondisi mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak buang air, mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Di antaranya anna ahlal jannah ala surati abihi Adam. Bahwasanya penghuni surga dibangkitkan sebagaimana tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Tulu ahadihim situ ziraan, tingginya 60 hasta. Jadi orang kalau masuk surga tidak pendek-pendek seperti ini ya. Seperti antum-antum ini. <laughs> Karena dalam hadis disebutkan, pertama kali Allah ciptakan manusia 60 hasta, sekitar 30 meter. Walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian manusia menyusut Sedikit demi sedikit sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini. Terus menyusut mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil sampai sekarang. Jadi di antara kita ada yang pendek dan ada yang yang ya, yang, yang pendek. <laughs> ada saya teman polisi. Ya, dia di apa namanya? Polisi oh, di ditanya sama Pak polisi. Kamu tinggimu berapa? Siap. 160 sekian. Bodoh kamu, tinggi itu 170 ke atas. Di bawah 170 itu pendek. Siap pendek saya 160 sekian. <laughs> Pokoknya tanya siap terus. <laughs> Artinya tidak ada manusia yang tingginya sekarang 30 meter tidak ada. Itu cuma Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu manusia semakin mengecil. Ada yang tinggi ya waktu itu biasanya ya 2 meter paling tinggi atau ada yang kelainan tinggi tinggi sekali namun badannya tidak simetris ya. Mungkin kebesaran kakinya apanya. Ya intinya eh, berbeda tatkala hari kiamat kelak, maka seluruh penghuni bumi tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. 30 apa? 30 meter, sekitar 30 meter. Ini menunjukkan manusia dibangkitkan dengan jasad mereka yang dulu di bumi, namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya akan hal ini coba kata asyara. Kemana? وقد أشار إلى هذا الاختلاف في قوله على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد ألمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Ini kata Allah, wa nunsi'akum fima la Dan kami akan bangkitkan kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui. alimtum an alimtumun al ula dan kalian telah mengetahui bagaimana penciptaan yang pertama. Jadi Allah membedakan antara penciptaan berikutnya hari kebangkitan dengan penciptaan yang pertama. Adapun penciptaan pertama kata Allah walaqad alimtumun nasyatal ula. Kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Adapun nunsyiakum fima la ta'lamun kami akan membangkitkan kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui ini menunjukkan ada perbedaan antara uh, kebangkitan yang ke, hari kebangkitan dengan hari penciptaan yang pertama. هذه الآية تدل على أن النشأة الثانية ليست كنشأة الأولى قال الحسن قال الحسن ابن الفضل البجلي أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت وذلك أنكم علمتم نشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات وليس لأخرى كذلك Ikhwani fil Allah yakum. Coba kembali ke halaman 62, halaman sebelumnya. Dia di catatan kaki. Saya katakan itu wal adillatu ala anna al-jasad alladhi fi nash'ati tsaniyah huwa nafsul jasad alladhi kana fi dunya. Bahwasanya jasad yang dibagikan oleh Allah dialah jasad yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah tidak membuat jasad yang baru tidak. Tetapi bahan kebangkitan tersebut dari jasad kita yang di muka bumi ini Allah kembalikan dan Allah modifikasi. Paham? Jadi jasadnya sama dengan jasad di bumi, jasad kita sekarang ini Allah kembalikan menjadi manusia namun Allah modifikasi dengan sesuai penghuni bumi, penghuni surga seperti ini, penghuni neraka seperti ini. Tadi kan disebutkan bagaimana penghuni neraka giginya, gigi penghuni neraka sebesar Jabal Uhud. Berarti badannya besar. Neraka sangat luas. Neraka sangat luas. Sambil disebutkan matahari dan bulan dimasukkan dalam neraka jahanam. Penghuni penghuni neraka jahanam badannya dibuat besar. Kalau giginya seperti Jabal Uhud, bagaimana matanya? Besar. Kata para ulama apa hikmahnya mereka diperbesar tubuhnya seperti Jabal Uhud supaya api bisa benar-benar masuk ke dalam sel-sel mereka dengan pembakaran yang sempurna. Oleh karena Allah mengatakan Allah allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang masuk dalam jantung-jantung mereka. Mereka dalam keadaan hidup namun jantung mereka terbakar. Bukan cuma bagian luar yang terbakar. Jadi pembakarnya bersamaan. Luar terbakar, dalam juga terbakar, semua sel-sel juga apa? Terbakar. Jadi api luar dalam. Inilah siksaan terhadap penghuni neraka jahanam. Adapun dalil bahwasanya jasad kita ini akan dibangkitkan Dalilnya dia itu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala Al yauma nakhtimu ala afwahihim dalam surat Yasin wa nukal wa tukallimuna aydihim wa tashhadu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dengan kami dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima yaksibun. Jadi yang menjadi saksi kaki-kaki mereka apa yang telah mereka perbuat. Kaki-kaki itulah yang akan dibangkitkan dan menjadi saksi. Jadi yang jadi misalnya apa? Tangan akan berbicara ya enggak? Tangan yang mana yang dulu di dunia bermaksiat? Kaki yang mana kaki yang dulu bermaksiat di dunia dia akan menjadi saksi. Jadi dalil bahwa yang dibangkitkan adalah jasad kita di dunia namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Mereka protes terhadap kulit-kulit mereka. Mereka mengatakan, wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi atas kemaksiatan yang kami lakukan? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Sungguhnya Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Jadi kulit-kulit yang dahulu kita bermaksiat ada kulit-kulit kita dia akan menjadi saksi. Oleh karena para hadirin dimanapun kita berada tatkala kita bersendirian maka banyak yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kaki kita menjadi saksi, tangan-tangan kita menjadi saksi, kulit-kulit kita menjadi saksi, bumi kita menjadi saksi. Bumi yang kita pijak ini akan berbicara pada hari kiamat tentang apa yang terjadi di atasnya, baik amalan soleh maupun maksiat. akbar akhbaraha. Maka pada hari itu bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Oleh karenanya barang siapa yang mau bermaksiat, tanpa ada saksi, maka jangan dia bermaksiat di atas muka bumi. Barang siapa yang bermaksiat tanpa ada saksi, maka potonglah kakinya supaya kakinya tidak menjadi saksi. Potonglah tangannya supaya tangannya tidak saksi. Cabut kulitnya biar tidak bisa jadi tidak ada saksinya. Kemanapun kita bermaksiat, saksi akan datang banyak mempersaksikan apa yang telah kita lakukan. Ya. Bukan cuma tangan, bukan cuma kaki, kulit pun berbicara, bumi pun berbicara. Intinya kulit-kulit yang dulu bermaksiat menjadi saksi. Waktu bermaksiat di atas muka bumi. Yang ketiga, contohnya lagi tentang perkataan Nabi Ibrahim, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Allah, tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Itu bagaimana yang mati kau hidupkan kembali. Qala awalam tu'min. Kata Nabi Ibrahim, "Apakah kau tidak beriman?" Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman bahkan akan tapi agar lebih tenang hatiku maka Allah merintahkan mengambil arba'ata arba'ata min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tina kasaya wa alam anna Allah azizun hakim jadi Nabi Ibrahim disuruh ambil empat ekor burung dipotong-potong burung tersebut dan diletakkan di empat gunung yang berbeda-beda kemudian panggil tatkala panggil maka burung-burung tersebut datang inilah cara saya membangkitkan kematian kata Allah Subhanahu wa taala burung-burung tersebut dibangkitkan dari Jasadnya yang dipotong dicincang oleh Nabi Ibrahim. Paham? Jadi kebangkitan diambil dari jasad kita yang ada. Sebagaimana hadis yang masyur yang tentang seorang yang akan meninggal dunia, kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya kalau saya mati maka bakarlah jasadku kemudian taburkanlah jasadku di lautan dan di angin karena kalau Allah mampu membangkitkan saya Allah akan azab saya dengan azab yang pedih maka tatkala dia mati dibakar oleh anak-anaknya, kemudian debunya dilemparkan ke angin, bertebaranlah debu tersebut, kemudian dilemparkan ke lautan. Ternyata di hari kiamat Allah mengatakan, "Ya ardu ijma'i ma fiki Wahai bumi, kumpulkanlah jasad orang tersebut. Maka semua yang sudah jadi debu, Allah bisa rubah proses kimianya kembali lagi. Paham? Semua yang sudah mungkin berubah jadi unsur yang lain karena dibakar dan macam-macamnya, Allah bisa kembalikan. Itu mudah bagi Allah kun fayakun. Semuanya mudah, tidak ada yang mustahil mau sudah dimakan sama hewan lain, Allah mengembalikan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba muncullah orang tersebut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, proses kebangkitan adalah dengan membangkitkan jasad kita yang ada di atas muka bumi ini yang mungkin sudah menjadi tanah, yang mungkin sudah menjadi unsur yang lain Allah kembalikan namun Allah modifikasi. Baik, eh Saya sebutkan ada tiga pendapat tentang bagaimana cara bagaimana cara hari kebangkitan. Dia halaman 64 saya tulis di situ sebuah hadis ya. Di situ Rasulullah SAW mengatakan Yunzilullahu mataran ka'annahu tal Atau fatanbutu minhu ajisadun nas. Jadi caranya dibangkitkan adalah setiap anak Adam seluruh anggota tubuhnya punah atau berubah atau hilang berubah menjadi tanah kecuali ajabud Itu di bagian tulang kecil di bagian belakang tubuh yang tidak akan sirna. Tidak akan berubah menjadi zat yang lain. Tatkala terkena air hujan, maka dari situlah tumbuh lagi, tumbuh menjadi tumbuh yang baru. Allah mengembalikan jasad-jasad yang telah yang telah berubah menjadi unsur-unsur lain dikembalikan ditasa, dipasang, diterkib, disusun melalui awal mulanya dari ekor tulang ekor tersebut sampai akhirnya orang menjadi uh, manusia. Antum lihat halaman 65. Jadi ada tiga pendapat tentang masalah cara kebangkitan. Pendapat yang pertama mengatakan al-jasadus bahwasanya tubuh yang kedua tatkala kebangkitan mubayyinun lil awal min kulli wajhin. Berbeda sama sekali dengan tubuh di bumi, tidak ada hubungannya. tak akan Allah menciptakan jasad yang baru tanpa ada hubungan dengan jasad yang lama. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, anna nasy'ata tsaniyah kal ula min kulli wajhin. Pendapat yang mengatakan jasad yang dibagi kembali hari kiamat persis sama dengan jasad yang ada di dunia, tidak ada bedanya. sa ukuran ukurannya sa wajah-wajahnya sama persis tidak ada bedanya. Namun pendapat yang benar adalah tadi dimodifikasi, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penghuni surga akan dirubah Seperti dalam hadis sebutkan para penghuni surga tatkala masuk surga wajah mereka seperti rembulan, tampan-tampan. Tidak ada yang seperti antum-antum ini. Ya. <laughs> Wajahnya tampan-tampan ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bersinar cahaya seperti rembulan, akan tapi tetap seorang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Meskipun telah dirubah oleh Allah akan tapi ada keistimewaan spesial yang ada di masing-masing wajah. Saya masih bisa mengenal, oh ini Mas Fulan, oh ini Mas Guntur, ah, ini Mas Roni misalnya, oh ini Ustadz siapa, ini Ustadz siapa, tidak akan bingung sehingga istri tidak salah pilih, akan tahu persis. <laughs> Meskipun sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama seperti, seperti Syekhul Islam Taimiyah kemudian nukil juga oleh eh, Ibnu Abil Isa Al-Hanafi, sebagaimana anak kecil anak kecil, tatkala dia masih kecil, kita kenal wajah dia. Kemudian setelah dia berumur 20 tahun, mulai keluar jenggotnya, mulai keluar kumisnya, mulai agak gemuk, kita masih ingat tuh, oh, kamu dulu yang kecil itu ya. Ada perubahan nggak sama wajahnya? Ada semakin melebar, semakin memanjang ya. Semakin mekar ya. Tetapi orang masih tahu, oh ini kamu yang dulu masih kecil. Sama seperti orang tumbuh jenggot saja sudah lain mukanya seperti sebelum tumbuh jenggot. Tapi orang bisa berubah, bisa menerka. Oh, kamu yang dulu ya, masya Allah sekarang sudah berubah. Ya. Demikianlah penghuni surga tatkala wajah mereka dibuat tampan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi mereka seperti Nabi Adam alaihissalam, akhlak mereka seluruhnya mulia, maka tetap masih bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwasanya para wanita yang masuk di surga, mereka lebih mulia, lebih afdol daripada bidadari yang ada di surga. Yang keafdalan ini menunjukkan mereka akan lebih cantik ya dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka diberi beban oleh Allah di dunia dengan beribadah, dengan salat, harus taat kepada suami, masakan buat suami, ngurus anak-anak. Ini beban yang berat. Tatkala mereka dimasukkan dalam surga, maka mereka lebih afdal daripada bidadari, maka mereka menjadi ratu bidadari. Kenapa? Karena kemarin saya ditanya eh, sama seorang eh, ikhwan atau akhwat, tanya, "Ustaz, kalau saya sudah tidak mau lagi sama istri saya nanti ketemu lagi di surga gimana? <laughs> Gak mau sama kamu yang lain aja. <laughs> Kita bilang orang sudah masuk surga, tidak begitu mukanya akan dirubah. Pertama dari mana kamu tahu kamu tidak suka? Sekarang kamu boleh tidak suka ya karena nanti sekarang kan dia harus sama suaminya. Sekarang suami istrinya meninggal, istrinya meninggal, Ya, berarti kan suami terakhirnya ini dalam hadis kan disebutkan seorang wanita di surga bersama suami terakhirnya. Ya tidak. Oleh karena sebagian sahabiat tidak mau menikah lagi. Kalau tidak salah istrinya Abu Darda kalau nggak salah tatkala dilamar oleh seorang sahabat yang lain memang tidak mau. Saya mendengar Abu Darda menyatakan dalam hadis bahwasanya wanita bersama suaminya yang terakhir. Maka dia tidak mau ini wanita setia, tidak mau menikah sama laki yang lain supaya bisa bersama suaminya di di surga. Ternyata kasusnya suaminya sudah tidak mau lagi sama dia, nggak mau ketemu dia di surga. Ternyata setelah istrinya meninggal, suaminya kawin lagi, aduh saya tidak mau lagi sama istri saya yang dulu. ternyata ketemu di mana? Di surga. Bagaimana ini? Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekarang boleh benci, Allah akan cabut kebencian. Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Allah akan cabut seluruh kedengkian, kejengkelan dari hati-hati penghuni surga. Tidak ada kebencian di sana. Ya. Dan istrimu tidak seperti yang dulu akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 67 wajah wa munkirul bahdi ba'th wa munkirul ba'thi ala thalathati asna. Wa munkirul ba'thi halaman 67. Wa munkirul ba'thi ala thalathati asnaf. Awalan al-malahidatu alladzina ankaru wujudal khaliqi fabitali yunkiruna al-ba'sa min babi aula wa hum al-falasifatu ad-dahriyah at-tabaiiyah jadi para, para pengingkar ba'ats jadi ada manusia-manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan yang pertama al-malahida orang-orang ateis mereka jelas mengingkari adanya hari kebangkitan sementara eh, Allah saja Tuhan saja mereka ingkari apalagi hari kebangkitan Kemudian mereka adalah orang-orang falasifah dahriyah, ya, orang-orang falasifah dahriyah yang mengatakan bahwasanya semuanya yang berjalan sebagaimana masa, waktu saja yang menghancurkan kita, ya. Tidak ada yang mengatur, berjalan dengan sendirinya. Jadi orang eh, orang-orang ateis ini mereka itu tidak punya dalil. Mereka dalilnya selalu adalah Tuhan mereka adalah kebetulan. Tuhan mereka adalah apa? Kebetulan. Kalau kita bilang bagaimana? Apakah mungkin alam semesta ini berjalan dengan begitu indahnya, dengan aturan yang begitu indahnya kata mereka kebetulan. Kebetulan demikian. Dan ini semua tidak tidak benar ya. Contohnya mereka mengatakan proses terciptanya alam semesta ada dua planet yang sangat besar, satunya meledak. Kemudian jadi planet-planet mengelilingi apa? Matahari. Kita bilang, tayyib. Kalau kita ikuti perkataan kau bahwasanya demikian terjadi proses alam semesta, yang bikin dua planet ini dari mana? Terolah benar satunya meledak, satunya enggak. Yang buat dua planet ini siapa? Terus kenapa satunya harus meledak, satunya enggak? Kok bisa satunya meledak? Ya kebetulan meledak. <laughs> Ini Tuhan mereka kebetulan. Selalu apa? Kebetulan. Contoh seperti mereka mengatakan bahwasanya alam semesta terbuat dari suatu proses. Ada ada lautan, kemudian ada semacam amonia, kemudian terkena petir atau apa, jadilah seperti senyawa, kemudian dia itulah di lautan, jadi senyawa yang hidup. Lama-lama terjadi proses evolusi, ada yang menjadi ikan hiu, ada yang menjadi singa laut, ada yang menjadi udang, ada yang menjadi belut, ya. Ada yang keluar jadi manusia, ya. Kita bilang, kok bisa satunya jadi belut satu jadi udang? Kebetulan. Tuhan mereka kebetulan. Mereka nggak punya Tuhan kecuali apa? Kebetulan. Oleh karena sempat di antara mereka sempat ada yang buat perumpamaan seperti antum katanya membuat huruf-huruf banyak A B C D e, sampai Z antum bikin huruf banyak-banyak. Tahu-tahu antum masuk dalam kotak, antum keluarin, antum buar, tahu keluar tulisan. Seperti itulah alam semesta. Kita bilang itu berarti gimana kok bisa terjadi tiba-tiba kita keluarkan huruf kemudian terjadi tulisan sebuah kata? Jawabannya kebetulan. Jawabannya adalah kebetulan. Oleh karenanya apapun teori yang mereka ajukan tentang adanya alam semesta, maka yang pertama kita katakan materi dasar terjadi alam semesta, siapa yang bikin? Paham? Entah mau mereka mengatakan teori Big Bang atau teori tadi 20 dua alat besar kemudian terpecah atau teori apapun kita bilang mana dasarnya teori Big Bang pun pasti ada katanya dulu satu ada suatu yang memiliki suhu yang panas kemudian berkembang eh, suhu yang panas ini dari mana ini barang ini kok tiba-tiba muncul dari mana ini? Kok tiba-tiba muncul hewan-hewan manusia, gajah dengan begitu indahnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? kemudian juga manusia ada yang cantik ada yang biasa-biasa ada yang begini-begini dari mana semua itu semuanya kebetulan tidak mungkin mustahil. Semuanya ada penciptanya. Kalau mereka mengingkari adanya Allah, maka lebih utama mereka mengingkari adanya hari kiamat. الثاني yang kedua. ثانيا الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث من هؤلاء مشركو قريش. Model yang kedua adalah orang-orang yang mengaku adanya Allah, Tuhan. Tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Contohnya orang-orang musyrik Quraisy. Sebagian besar mereka mengingkari hari kebangkitan. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah bahwasanya mereka akan dibangkitkan, kemudian dia akan dikabarkan terhadap mereka amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Yang ketiga, Salisan alladzina yu'minuna bil ma'adi ala ghairil allati ja'at biha as samawiyyatu Yang ketiga, orang-orang beriman dengan hari kebangkitan, namun cara kebangkitannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, "Iya, bangkitkan, tapi maksudnya begini." Contohnya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina mengingkari adanya kebangkitan jasad, katanya dia cuma kebangkitan ruh. Ini merupakan kekufuran, ya. merupakan kekufuran. Oleh karenanya disebut di antara orang eh, dan ini diakui oleh orang orang liberal. Saya baca tulisan-tulisan mereka seperti perkataan dari Ibnu Rushd, ya, sebagai sebagaimana dinukil oleh Nur Khalis Majid dalam kitabnya Syekh Nur Khalis Majid dalam kitabnya uh, dalam kitabnya Fikih Lintas Agama. Fikih Lintas apa? Agama atau buku-buku yang lain. Dia mengatakan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat diantaranya seperti hari kiamat. Ini tidak boleh dipahami secara zahir. Tidak boleh dipahami secara zahir, tapi ada makna batinnya. Ada, makna batinnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan itu tidak boleh dipahami secara zahirnya seperti hari kebangkitan manusia dibangkitkan dari kuburan mereka tidak percaya dengan ini, tidak, menurut mereka tidak masuk akal. Sehingga kata mereka ini maksudnya ada tafsiran batinnya, itu dibangkitkan cuma ruhnya saja misalnya. Jadi kata mereka Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena maslahat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan eh, ayat-ayat uh, dalam Al-Quran yang zahirnya itu tidak benar, zahirnya tidak benar. Kenapa kalau Nabi menyampaikan secara aslinya, makna aslinya, bukan makna majasnya, maka orang-orang bodoh tidak akan paham. Jadi manusia ada dua, ada rasikhuna fil ilmi sama orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini seperti kita ini maksudnya. Jadi kalau disampaikan kepada orang-orang bodoh tersebut makna yang hakiki, mereka akan sesat. Oleh karenanya dibuatlah makna majazi yang bukan makna sebenarnya supaya mereka beriman, maka digambarkanlah adanya hari kebangkitan. Digambarkanlah surga seperti ini, neraka seperti ini, pada hakikatnya tidak ada. Itu supaya mendorong orang ber, ber, ber, berbuat baik supaya membuat orang berbuat apa? Baik. Ini kekuburan yang sangat nyata. Ya. Sehingga kata mereka sampai-sampai eh, para ahli filsafat tersebut dituduh sebagai ashabut takzib. Itu yang menuduh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan kedustaan dalam rangka untuk maslahat. Jadi Nabi SAW tatkala berbicara tentang masalah hari kiamat, hari menakutkan di mana bumi terbelah dan macam-macamnya, langit terbelah, bintang berjatuhan itu semua kedustaan supaya mendorong orang-orang bodoh seperti kita-kita ini orang-orang awam yang bukan rasifuna fil ilmi supaya untuk semangat beramal soleh. Kalau tidak ditakut-takuti mereka nggak bakalan beramal soleh. Paham maksudnya? Nggak paham juga apa-apa. Sekarang <clears throat> saya sebutkan dalil yang panjang ya. Uh, Coba arad ala munkiril ba'ats. Arad ala munkiril ba'si. وقد ذكر الله شبهات منكر البعث ورد عليهم في الآيات الكثيرة منها قوله تعالى أولم يرى الإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فإذا هو خصيم مبين. الله سبحانه وتعالى wa taala ini Allah menyebutkan salah satu sifat orang kafir Quraisy yang menolak hari kebangkitan. Kata Allah, "Awalam yaral insan?" Tidakkah seorang manusia melihat? Anna khalaq merenungkan. Tidakkah seorang manusia merenungkan? Anna khalaqnahu min nutfah. Kami telah menciptakan dia dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Setelah dia menjadi orang besar, dia pun uh, khasim yaitu dia apa namanya? Uh, melawan dia menjadi musuh yang nyata, mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah bantah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim di antara dalilnya dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim bagaimana mungkin manusia dibangkitkan sementara tulang-tulang sudah menjadi menjadi sudah menjadi apa namanya berubah sudah hancur lebur bagaimana Allah bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur ini wa hiya ramim Allah bantah kul yuhyi alladhi anshaha awwala marrah kata Allah gampang yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu, yang menciptakan tulang-tulang sejak awal mudah. Kalau ada orang pernah menciptakan mobil, kemudian mobilnya dihancurkan, dia mau bikin lagi gampang, ya atau tidak? Dia sudah pernah bikin mobil ini, mau dibikin hidupkan lagi, mau bikin lagi, gampang, gampang untuk oleh karenanya kata orang e, mengulangi kreasi lebih sulit daripada kreasi yang pertama. Penemu itu susah penemu bola lampu Thomas Alva Edison setengah mati bikin-bikin bola lampu. Orang-orang sekarang bikin bola lampu gampang. Karena tinggal melanjutkan apa? teknologi dia. Tapi pertama kali kreasi membuat sesuatu itu susah. Ternyata bagi Allah membuat sesuatu gampang. Apalagi mengulanginya lebih mudah lagi kata Allah, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah." Yang akan menghidupkannya yang pertama kali menghidupkan dia dahulu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Maha Eh, berilmu tentang seluruh ciptaannya. Jadi Allah semua ciptaan Allah Allah ciptakan dengan ilmu. Oleh karenanya kalau untuk diulang lagi sangat gampang. Wong mencipta saja gampang, apalagi mengulanginya. Dalam ayat yang lain wa huwa ahwanu alaih, yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah, semuanya sama-sama gampang. Cuma kalimat lebih mudah itu ditinjau dari pandangan manusia. Adanya Allah menciptakan sejak awal juga mudah, mengulangi juga mudah. Enggak ada, enggak ada lebih mudah. Semuanya sama-samanya mudah. Tinggal kun fayakun jadi. Karena dia adalah Allah kulli syai'in qadir. Dia Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi kalimat Allah ahwanu alaih artinya lebih mudah. Artinya dari sisi sisi pandangan manusia. Dari sisi pandangan manusia yang mengulangi mengulangi pembuatan lebih mudah daripada pembuatan pertama kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran." fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah Allah sekarang buat dalil dalil akli kata Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian api keluar dari dari pohon yang hijau. Api Allah keluarkan dari pohon yang hijau, fa idza antum minhu tuqidun, tiba-tiba antum kalian menjadikan api tersebut untuk membakar. Jadi, ikhwani fillah azanillahu yakum. Kehidupan itu harus berasal dari suatu yang uh, saya sebutkan di sini coba biar dibaca. Coba antum lihat buka halaman 69. Uh, yang keenam, apa catatan kaki yang enam? Coba baca. Halaman 69, catatan kaki yang keenam, footnote nomor 6. وكون إخراج الحياة من الرميم أحوان من إخراج النار من الشجر الأخضر من وجهين أولا أن الحياة حارة رطبة وأما النار حارة يابسة واجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة قال ابن تيمية رحمه الله فبين الله أنه أخرج النار الحرة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ, وذلك أبلغ fil muna fil munafati lianna ijtima' al hararati wa rutubati aisaru min ijtima'il hararati wal yabusati farutubatu takbalu minal infial ma la takbaluhu al yabusatu yang kedua ثانيا أن رميم أقل رطوبة من الشجر الأخضر فإخراج الحرارة من الشجر الأخضر أشد من إخراج الحرارة من الرميم قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية تتضمن جوابا عن السؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها وحاملها طبيعة طبيعة حارة رطبة طبيعة طبيعة حارة رطبة فأخبر سبحانه بإخراج هذا الأنصر النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج شيئا من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وأناصرها ولا تستأسي عليه هو الذي يفعل هو الذي يفعل ما أنكره الملحد wa dafa'ahu min min ihya'il 'idham wa hiya ramim. Ikhwani fillah dan Allah yakum. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang uh, uh, apa namanya? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun kata Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah yang mengeluarkan dari pohon yang hijau api. Jadi kehidupan namanya kehidupan harus ada uh, panas dan lembab ya. Namanya kehidupan, kalau badan sudah dingin berarti mati. Itu tidak. Yang namanya kehidupan manusia dibangun di atas apa? Basah dan apa? Dan ada e, kelembaban dan e, panas. Kalau sudah panas hilang dari manusia, maka akan hilanglah tersebut, kehidupan tersebut. Sementara e, apa namanya? tulang belulang yang sudah hancur tersebut, sifatnya apa? Sifatnya kering. Sifatnya kering e, dan tidak ada dingin, kering dan dingin. Antum kalau ambil tulang, dia kering dan apa? Dingin. Sementara kehidupan butuh panas dan lembab. Panas dan lembab. Oleh karena orang seakan orang mulut mengatakan, bagaimana antum bisa menghidupkan kehidupan dari benda yang sudah kering dan sudah apa? Kering dan apa? Dingin, kering dan dingin. Maka Allah bilang Allah bisa keluarkan yang panas dari lawannya, yaitu dari pohon yang basah pohon hijau, pohon yang basah, ada airnya, ternyata bisa keluar apa? Keluar api. Gampang apalagi ini. Artinya sekedar logika Allah bawa bantah dengan apa? Logika. Paham maksudnya? Ada yang paham? Tadi yang siapa namanya? Saya lupa tadi kasih hadiah. Siapa namanya? Mana tadi orangnya? Kasih. Eh, Enggak banyak-banyak lah bisa buat beli apa namanya? Nasi bebek. <laughs> Bisa Ya, ya, ya. <laughs> boleh boleh terakhir satu orang ini bisa. <laughs> Cari buku, bukunya nggak saya bawa ya udah buku di Madinah nggak bisa kasih hadiah. Ikhwani fillah Allah yakum. Eh, jadinya tadi saya katakan Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul eh, lakum minas syajaril akhdari nara yang telah mengeluarkan dari pohon yang hijau api Fa'idha antum minhu tuqidun. Ini bantan logikanya orang-orang musyrikin yang mengatakan bagaimana tulang belulang yang dingin dan kering ini bisa keluar dari dia kehidupan yang sifatnya panas dan lembab. Jawabannya jangankan tulang belulang yang kering dan dingin. Sedangkan pohon yang hijau dan basah Allah bisa keluarkan api. Apalagi yang dari yang kering, yang basah saja bisa keluar api, apalagi yang yang kering. Paham maksudnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi setelahnya, "Awalaisa alladhi" kembali kepada halaman 67, kata Allah Subhanahu wa taala, ini dalil berikutnya. Jadi dalil Allah sebutkan dalam surat ini banyak dalilnya tentang mudah menghidupkan kembali yang sudah mati. Yang pertama tadi kita sebutkan, nah, kita lanjutkan dulu. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan kalian kembali? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Ente manusia satu ekor coba lihat lihat langit bagaimana apa namanya? luasnya. Tegak tanpa ada tiangnya. Bisa nyantol di langit tersebut berberibu ribu berjuta-juta bintang. Apa gak gampang bikin Emang gampang bikin langit seperti ini? Ya, nyantol di situ matahari, nyantol bulan, nyantol bintang-bintang. Itu bayangkan. Luasnya luar biasa tanpa ada tiang, ya. Terus bikin kamu susah, mau bikin aja gampang kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bikin model kamu ini gampang sekali. Makanya Allah mengatakan apa? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu Allah bisa. Karena Allah dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Kemudian dalil berikutnya kata Allah, "Inna ma'amru idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun." Segalanya mudah. Allah tinggal bilang kun fayakun jadi. Enggak usah pakai dalil-dalilan. Paham? Jadi Allah bantah dari awal sampai akhir habis. bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kata Allah dan subhanallah, Maha suci Allah yang di tangan Allah segala sesuatu, semuanya tunduk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bint apa namanya tulang belulang, semuanya tanah, bumi tunduk kepada Allah, Allah tinggal perintah, jadilah manusia tersebut. Oleh karena kita ambil kesimpulan dari surat Yasin ini, banyak dalil yang menyebabkan menyatakan bahwasanya Allah mampu untuk menciptakan kembali manusia. Yang pertama tadi apa? Hah? Allah mudah untuk menciptakan pertama. Tadi dibilang apa? E, pengulangan lebih mudah daripada kreasi pertama kali. Paham? Pengulangan penciptaan lebih mudah daripada membuat pertama kali. Yang kedua, Allah menyatakan mengeluarkan api ya dari pohon yang basah itu lebih sulit daripada mengeluarkan panas daripada tulang yang kering. Ya, kalau dari benda yang basah saja bisa keluar api, apalagi ini sekedar dari suatu yang hangat, tubuh manusia kan hangat dari suatu yang kering. Ya, lebih mudah bagi Allah. Yang ketiga, Allah mengatakan penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Kalau langit dan bumi Allah bisa ciptakan bagaimana mengulangi penciptaan manusia yang begitu mudahnya. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya seluruh benda-benda alam semesta ini di bawah ke kehendak Allah. Lah apa namanya tulang belulang, kemudian tanah, kemudian semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah berhak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir segala urusan tinggal kun fayakun. Segala urusan tinggal apa? Kun fayakun. Kalau semuanya tidak masuk kamu maka aku adalah Tuhan, aku hanya mengatakan kun fayakun. Paham? Itu semua kesimpulan yang saya sebutkan tentang dalil-dalil yang ada. Baik, kita lanjutkan halaman 72. Masih kuat atau tidak? Hah? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Katanya jauh, waktunya sudah habis kata Ustaz Amir. Eh, tanya jawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Insyaallah antum baca sendiri ya. Kalau tidak paham dibaca ulang. Ya. Hmm. Ada yang bertanya saya persilakan.